وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Yaitu ilmu yang mendekatkan diri kami kepadamu dan kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat yaitu ilmu yang malah menjauhkan kami daripadamu Allahumma amin Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah Malam ini kita mengkaji tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kajian yang sangat menarik dan kita semua senang dengan kajian ini karena yang kita kaji adalah tentang kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah akan turun. Dan diantara tujuan mengkaji sirah ini supaya kita semakin mengenal beliau, semakin mencintai beliau dan kita bisa meniru beliau menjadikan beliau sebagai uswah dan kutwah kita. Dan harapannya nanti hari kiamat beliau memberikan syafaatnya kepada kita. Allahumma amin. Kajian sirah kita sudah sampai di Al-Ahdul Madani. Periode Madinah atau fase Madinah. Kalau masih ingat terakhir tentang apa? Tentang apa, Pak? Perang Badar sudah, perang Uhud sudah. Uhud sudah kan? Uhud sudah, ada rekamannya. Uhud sudah kita bicara panjang lebar tentang para sahabat atau sebagian para pemanah yang menyalahi yang menyalahi arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak turun, ternyata mereka turun dan akhirnya kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Perang Uhud yang terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Di periode Madinah ini banyak peperangan. Tapi kalau kita lihat peperangan semua ini bukan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat peperangan ini terpaksa, serba terpaksa. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini agama kekerasan, agama pedang, tidak benar. Islam ini agama yang lengkap. Islam ini rahmatan lil alamin. Di periode Madinah ini kita bisa tahu kenapa kok sampai ada perang. Kenapa kok selalu perang, perang, perang, perang, perang, perang. Ada sebabnya. Contohnya sekarang ini kita akan bisa lihat tentang pengkhianatan-pengkhianatan yang sangat menyakitkan hati. Pengkhianatan luar biasa. Setelah perang Uhud, ini orang kafir tambah tambah kurang ajar. Karena mereka merasa kaum muslimin lemah. Muslimin lemah. Muslimin lemah, akhirnya mereka semakin berani melakukan pengkhianatan-pengkhianatan dan pelecehan serta pembunuhan kepada kaum muslimin. Di antaranya dua kejadian yang sangat membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih Membuat Rasulullah sangat bersedih kedua kejadian ini. Yang keduanya terjadi dalam satu bulan. Itu pada bulan Sofar tahun keempat Hijriah, Setelah Perang Uhud. Kejadian ini yang pertama-tama adalah hadithatul roji' yaitu kejadian yang dikenal dengan Ar-Raji' karena tempatnya di daerah Ar-Raji' Yang kedua, maksatu bi'ri mauna, tragedi sumur mauna. Bagaimana ceritanya? Mengenai hadis satu roji, kejadian di Ar-Roji ini yaitu ada beberapa orang laki-laki dari suku Adal dan Koroh atau dari daerah Adal dan Koroh mereka ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyebutkan ya Rasulullah, di daerah kami ada yang masuk Islam. Ya Rasulullah, di daerah kami banyak yang sudah masuk Islam. Wahai Rasulullah, mohon kiranya Anda mengirimkan para guru agama, para korik untuk mengajarkan kepada orang-orang di daerah kami tentang Islam dan mengajarkan baca Quran. Ini datang minta, "Ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah kirimkan para guru. Kami kekurangan guru." Guru agama yang mengajarkan Al-Qur'an. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan 10 orang dari kalangan sahabatnya dan mereka dipimpin oleh Asim bin Thabit radhiyallahu taala Dipimpin ya amirnya sahabat Asim bin Thabit jadi orang kalau bepergian harus ada amir. Ada hadis sahih yang menyebutkan bahwa orang itu kalau bepergian tiga fal amir ahaduhum atau ahadahum. Jadi kalau ada orang bepergian lebih dari dua, tiga orang itu harus salah satu diangkat sebagai amir. Ini penting. Musafir perjalanan jauh supaya enggak kacau nanti, enggak kacau. Karena kalau enggak ada amirnya nanti kacau. Bahkan lafaz hadisnya mengatakan la yahillu, tidak halal pepergian tiga orang melainkan menjadikan salah satunya sebagai amir. Yang mana di antara tujuan amir ini adalah amir ini nanti yang ngatur yang ngatur perjalanannya. Jadi amir membuat keputusan-keputusan nanti begini, nanti begitu, mereka mengusulkan boleh, tapi tetap keputusan final berada di tangannya Amir. Dan yang lainnya harus nurut kepada Amir ini. Harus nurut. Jadi bepergian harus ada Amirnya. Kalau nggak ada nanti kacau. Ini mau ke sana, ini mau ke sana, ini mau ke sini. Kacau. Di sini diangkat Asim bin Thabit sebagai Amir. Sudah berangkat 10 orang sahabat ini. Sampai di daerah namanya daerah ar ternyata mereka ini berkhianat. Mereka berkhianat, mereka teriak minta bantuan kepada suku Hudel, Bani Lihyan dari suku Hudel, minta bantuan. Ya, yang membawanya tadi. Akhirnya dari suku Hudel ini berangkat 100 orang ahli pemanah. 100 orang berangkat dan langsung mengepung para sahabat. Para sahabat dikepung. Waktu itu para sahabat berada di tempat yang agak tinggi. Sudah dikepung ini, dikepung 100 orang lebih. Kemudian mereka berjanji, "Ayo, kamu turun saja. Kalau kamu turun nanti aman. Kamu turun, kami tidak akan mencelakakan kamu. Turun saja." Ternyata Asim sebagai amir enggan, enggak mau turun. Asim enggak mau turun. Karena Asim ini sudah janji ya, dia janji berdoa kepada Allah, jangan sampai dia megang orang musyrik, jangan sampai dia dipegang oleh orang musyrik. Dia benar-benar berlepas diri secara total dari orang musyrik, tidak mau. Doa kepada Allah, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Asim bin Thabit radhiyallahu taala anhu perang dengan mereka, terpaksa perang karena dikepung, nggak ada jalan kecuali perang. Perang terbunuh tujuh orang. Tiga orang terbunuh sebagai syuhada, mati syahid fi sabilillah. Tinggal tiga orang. Lalu orang kafir janjian lagi, ayo kamu turun aja. Kalau kamu turun nanti aman, tidak ada apa-apa. Akhirnya mereka turun, mau turun. Karena Asim, akhirnya mereka mau turun ya, mereka mau turun karena Asim sudah meninggal rahimahullah radhiyallahu taala anhu gugur sebagai syahid. Ternyata setelah tiga orang ini turun ditangkap, ditangkap, diikat semuanya. Kemudian salah satu dari ketiga orang itu berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan. Tidak mau diikat. Akhirnya dibunuh. Tinggal berapa sekarang? Tinggal dua. Dua orang dibawa ke Mekah. Dua orang ini namanya Khubab bin Adi dan Zaid bin ad nah Dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah dijual. Jadi dijadikan budak tawanan dijual. Khubab bin Adi radhiyallahu taala itu dulu waktu perang Badar itu sempat bunuh orang kafir yang bernama Al Harith bin Amir bin Naufal. Al-Harith bin Amir bin Naufal. Sempat dia bunuh waktu perang badar. Ketika Khubab ini dijual di Mekah, maka keluarganya Al-Harith cepat-cepat membelinya. Ada pendapat mengatakan yang membelinya adalah putri Al-Harith. Ada yang mengatakan yang membelinya adalah saudara Al-Harith ini. Sudah Dibeli untuk diapa? Untuk balas dendam. Dibeli, dimasukkan penjara, di apa namanya? Ya masukkan sel. Kemudian setelah sekian lama dikeluarkan, dibawa ke daerah Tan'im. Tan'im ini di luar tanah haram. Jadi mereka tidak mau membunuhnya di tanah suci Mekah, keluar dulu ke Tan'im. Jadi ke Tan'im bukan untuk umroh ya. Ke Tan'im untuk untuk bunuh. Jadi mikotnya di Tanim, mikot untuk mikot untuk bunuh. Sudah. Kemudian Khubeb ini minta izin. Sebelum kamu bunuh saya, saya mau sholat dulu dua rakaat. Sudah. Setelah sholat dua rakaat berdoa kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan dan untuk kehancuran orang-orang musyrik yang seperti itu. Kemudian beliau mengumandangkan syair yang berbunyi walastu ubali hina qatalu musliman على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الممزعي mengucapkan syair yang intinya adalah beliau sama sekali tidak takut kaya ah, sama sekali tidak takut dibunuh dalam keadaan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut sama sekali, justru malah beliau senang bisa dibunuh dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Abu Sufyan mengatakan kepadanya, Ayasurruka anna Muhammadan indana nadribu unuqah wa inna lafi ahlik. Kamu bagaimana? Senang enggak kamu? Kalau kamu selamat di rumahmu bersama keluargamu, sementara Muhammad kami penggal lehernya. Mau enggak kamu? Kamu senang, kamu selamat, tapi Muhammad dibunuh. Apa dia bilang? Wallahi ma yasurruni anni fi ahli wa anna Muhammadan fi kemakanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'dihi. Demi Allah, saya tidak mau. Saya tidak mau, saya senang dengan keluarga saya sementara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena duri, saya tidak mau. Rasulullah kena duri saja saya tidak mau. Akhirnya dia pun dibunuh oleh Uqbah bin Al Harith sebagai pembalasan atas terbunuhnya terbunuhnya siapa? Terbunuhnya ayahnya Al Harith yang dibunuh oleh Khubeb ketika perang Badar. Ini Khubeb bin Adi, gugur sebagai syahid radhiyallahu taala anhu. Kemudian sekarang tinggal satu, Zaid bin Ad-Dathnah. Dia dulu ketika perang Badar sempat bunuh orang kafir yang bernama Umayyah bin Muhrid. Umayyah bin Muhrid. Akhirnya dia dibeli oleh anaknya yang bernama Sofian bin Umayyah. Dengan dengan harapan untuk balas dendam atas terbunuhnya ayahnya. Ya. Sudah, setelah itu orang-orang Quraisy mengirimkan utusan untuk mengambil jasadnya Asim bin Thabit. Siapa Asim ini? Siapa Asim bin Thabit? Siapa? Amir. Amir 10 orang tadi. Jadi orang kafir, orang musyrik itu menyuruh sekelompok orang datang untuk ngambil jasadnya Amir bin Asim, Asim bin Thabit ini. Ternyata ketika mereka mau ngambil jasadnya nyentuh itu tidak bisa. Buahnya apa namanya az-zanabir. itu semacam semacam lebah, semacam tawon. Itu yang menghalang-halangi. Sehingga orang kafir, orang musyrik tidak bisa nyentuh jasadnya. Pokoknya tiap mau nyentuh selalu ada apa saja yang menghalangi jasadnya. Dan ini merupakan doa dia dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada Allah, janji kepada Allah. Jangan sampai jasadnya disentuh orang musyrik. Dan dia juga tidak mau nyentuh orang musyrik benar-benar berlepas diri secara total dari orang-orang musyrik. Subhanallah. Jadi sepuluh orang dibunuh semuanya. Ini pengkhianatan apa tidak ini? Khianat luar biasa. Orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, di daerah kami banyak yang masuk Islam ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah, Anda kirimkan guru-guru agama untuk ngajar agama ke mereka, untuk ngajar ngaji Quran. Rasulullah ngirim sepuluh orang ternyata 10 orang ini dibunuh semuanya. Nah, siapa yang tidak marah? Seperti ini. Jadi jangan nanti kalau ada Islam itu pedangnya keluar. Jangan dikatakan Islam agama kekerasan, teroris. <laughs> Jangan. Lihat dulu sebabnya apa. Yang menyebabkan pedang keluar ini apa. Kalau tidak ada apa-apa tidak mungkin keluar pedang itu. Kalau keluar berarti ada sebabnya. Ini pengkhianatan luar biasa. Dan dari kejadian ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antara faedahnya adalah kita harus waspada daripada pengkhianat. Pengkhianat selalu ada kapan saja, di mana saja, baik dari kalangan orang munafik atau dari kalangan orang kafir. Selalu ada dan kita harus waspada. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula yaitu bahwasanya dianjurkan mengirimkan guru-guru agama Guru-guru membaca Quran ke daerah-daerah yang memang dibutuhkan. Jadi daerah yang dibutuhkan ya. Kenapa Rasulullah tidak datang sendiri? Karena Rasulullah punya tugas yang lain. Diwakilkan kepada yang bisa, yang bisa mengajarkan. Jadi kirim, datang ke tempat-tempat untuk dakwah. Mengajarkan agama, kemudian juga mengajarkan baca Quran. Baca Quran ini prinsip. Orang Islam itu harus bisa baca Quran, harus wajib baca yang benar, bahkan juga mempelajari Al-Quran, itu wajib. Itu termasuk kewajiban seorang bapak kepada anaknya, an yu'allimahul Quran. Hendaklah bapak mengajarkan kepada anaknya Al-Quran. Belajar ngaji Quran, hafalan Quran, kemudian maknanya Quran ini kitab, kitab petunjuk kita akan sukses kalau kita kembali kepadanya dan kita akan gagal kalau kita meninggalkannya. Al-Qur'an kita kitabullah, ukuran. Ada orang banyak baca kitab macam-macam tapi tidak baca Quran, tersesat. Tidak baca Quran, tersesat. Quran adalah timbangan wa muhaiminan alaih, penimbang, tolak ukur adalah Al-Qur'an. Jadi mengirimkan utusan ini perlu, ngirim utusan dakwah. Dan kalau ada orang-orang yang dakwah pergi-pergi ke tempat tempat yang membutuhkan dakwah, masya Allah kita bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Anda sangat dibutuhkan. Mau datang seperti itu. Memang ada ungkapan dari Imam Malik, al ilmu al ilmu yukta walayati. Ilmu itu didatangi, ya, dan bukan ilmunya yang datang. Tapi kita jangan salah memahami ucapannya Imam Malik. Imam Malik mengucapkan ini ketika khalifah saat itu meminta Imam Malik untuk pergi ke kerajaannya mengajarkan secara khusus kepada anak-anaknya karena anak-anaknya tidak mau ke masjid ngaji bersama orang-orang. Masalahnya di sini. Jadi waktu itu khalifah ngundang Imam Malik ngaj apa ngajar di istana ngajar anak-anaknya karena anaknya tidak mau ngaji di masjid kumpul orang tidak mau minta diistimewakan. Nah, Imam Malik tidak mau. Imam Malik bilang al ilmu yukta walayati ilmu didatangi. Kalau mau ngaji fandol ke masjid. Jadi bukan ilmunya yang datang ke istana. Tapi bukan berarti kita tidak boleh datang ke tempat lain, nah, tetap datang. Ini hanya memberikan pelajaran bahwa manusia itu sama, kumpul di masjid sebagaimana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara kandungan yang bisa kita ambil dari kejadian ini Tadi telah disebutkan bahwa orang kalau bepergian Dua, tiga orang atau lebih Itu harus diangkat salah satu sebagai amir Ini tampaknya sepele tapi sangat penting Bahkan lafaz hadisnya itu La yahillu li Tidak dihalalkan Berarti haram Harus satu jadi amir Kemudian juga di antara kandungan kisah ini bahwa orang-orang kafir dan munafik itu kalau menghadapi Islam mereka itu bersatu. Orang kafir dan munafik walaupun mereka itu bercerai-berai tapi kalau sudah menghadapi Islam mereka itu bersatu. Tafarraqa syamluhum illa alaina fasirna kalfarisati lil kilabi. Orang kafir, orang fasik, orang munafik, mereka itu bercerai-berai. Tapi kalau menghadapi Islam, mereka bersatu. Sehingga orang Islam ini seperti binat, seperti apa namanya? Seperti yang diburu. Ini anjing banyak memburu binatang buruan bersatu. Dan ini nyata seperti di sini. Di sini dari Adil dan dan Koroh memanggil dari suku Bani Lihyan Hudel langsung gayung bersambut. Karena sama-sama bencinya dengan Islam. Ini kalau kita bicara konteks nasional apalagi internasional, ada orang itu tidak senang Islam tampil itu tidak senang. Islam tampil, Islam menang itu tidak senang. Takutnya bukan main. Karena yang terbayang di benak mereka kalau Islam nanti menang, saya tidak bisa memuaskan nafsu saya. Saya tidak bisa zina lagi, tidak bisa minum khamer lagi, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Yang di benak mereka itu, wah kalau Islam menang ini bahaya ini. Harus dibendung Islam ini. Tapi alhamdulillah Islam sekarang menyebar kemana-mana. Ya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi arsala rasulahu fil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli." Ya, pasti pasti Islam. Walau karihal musyrikun. Orang musyrik, orang kafir benci tidak mau Islam tetap jaya. Kemudian di antara kandungan yang bisa kita ambil dari kisah ini yaitu tentang keteguhan hati sang Amir Asim bin Tabit teguh. Ya, teguh. Sudah, sudah mentok dia dengan orang musyrik karena mungkin dia sudah pengalaman dengan orang musyrik. Orang musyrik bagaimanapun juga adalah musuh-musuh Allah, penentang-penentang Allah dan penentang-penentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau janji kepada Allah tidak akan menyentuh orang musyrik, tidak akan disentuh oleh orang musyrik. Akhirnya ketika diajak damai pun karena sudah tahu bakal dikhianat tidak mau, lebih baik mati daripada damai. Iskariman awmud syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Mati syahid Masya Allah. Tapi dengan catatan syahid yang benar li'i'la'i kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang mati syahid itu banyak sekali di antaranya wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribih. Dia oleh Allah diberi izin untuk memberi syafaat kepada 70 kerabatnya. Jadi kalau kerabat kita mati syahid yang senang, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid fi sabilillah. Kemudian juga dari sini pula kita lihat bahwa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka orang yang tegar dan tidak pernah takut mati. Mau dibunuh masih minta izin untuk sholat. Iya. Ini kalau orang memang cari dunia, tujuannya dunia, mau dibunuh sudah bingung, stres iya. ya. Ini tenang aja, ambil air untuk sholat, Tidak dibunuh mati, zen, bisa pilihlah Enak, ketemu beda dari tidak ditanya di kuburan, aman dari adab kubur, aman dari ketakutan hari kiamat dan banyak lagi yang lainnya. Wa yuzawwaju fitnataini wa sab'ina zawjah minal huril ain. Subhanallah. Dinikahkan dengan 72 bidadari. 72 bidadari. Yang mana bidadari satu saja, ya, kita lihat, kita lupa wanita dunia yang paling cantik. Dia adalah wanita terjelek kalau dibandingkan bidadari, tidak ada apa-apanya. Kemudian wayudha'u ala ra'sihi tajul waqar. Al-yaqutatu minhu khairun minat dunya wa ma Orang mati syahid dikasih mahkota. Mahkota di kepalanya. Mahkota itu identik dengan permata. Yang mana satu permata itu lebih baik daripada dunia seisinya. Bagaimana dengan permata yang banyak? Kasih dia mahkota. Subhanallah. Kemudian juga wa yughfaru lahu 'inda awwali taf'atin min dami. Ketika darah muncrat itu seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika darah muncrat seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dosa yang berkaitan dengan manusia utang piutang ya. Ini dosa antara dia dengan Allah beres nol. Masya Allah. Kemudian juga di antara yang bisa kita ambil dari kisah ini pula betapa cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta. Sahabat tidak mau Rasulullah disentuh oleh musuh. Sahabat lebih milih dirinya yang dibunuh oleh musuh daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula bahwa orang kafir itu balas dendam. Hati-hati. Hati-hati dengan balas dendam orang kafir mereka akan balas dendam. Seperti di sini, ya, dua orang sahabat Khubeb dan Zaid yang dibunuh oleh keluarga-keluarga yang pernah dibunuh kerabat mereka ketika perang Badar, balas dendam. Selanjutnya, ini kejadian yang pertama yang membuat Rasulullah demikian bersedih. Kemudian kedua, kejadian yang tidak kalah yang tidak kalah menyedihkannya adalah maksa maksatu bi'ri ma'unah tragedi sumur Mauna, Namanya saja sudah tragedi. Dan subhanallah ini dalam satu bulan beruntun kejadian seperti ini. Waktu itu ada seorang yang dikenal dengan nama Amir bin Malik. Panggilannya itu Abu Barok. Abu Barok Amir bin Malik. Beliau dikenal sebagai Malaibul Asinnah. Pandai memainkan tombak, ahli menombak dia, ahli tombak. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, lalu Rasulullah ngejak dia masuk Islam, didakwahi. Rasulullah selalu ya, jiwanya jiwa dakwah Rasulullah. Harisun alaikum. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu. Jadi kalau ada orang datang didakwahi, diajak masuk Islam. Dan ini memang jiwanya para nabi, seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara, ada orang tanya mimpi. Sebelum beliau jawab, ditawarkan dulu Islam. A'arbabum mutafarrikuna khairun amillahul wahidul qahhar. Dia masuk Islam. Ternyata Abu Bara Amir bin Malik ini tidak mau masuk Islam. Diajak masuk Islam tidak mau, tapi dia mengatakan tidak mustahil. Tidak mustahil saya masuk Islam. Ditangguhkan Islamnya. Walaupun sekarang tidak masuk, tidak mustahil nanti di kemudian hari masuk. Akhirnya karena dia menampakkan keinginan untuk masuk Islam dan dia juga menampakkan agar supaya kaumnya bisa masuk Islam, ahlu najd, penduduk najd masuk Islam. Akhirnya dia ini minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, Anda kirimkan kepada kami para dai, para ustadz, para mubaligh untuk dakwah di daerah kami dengan harapan ya Rasulullah kaum kami bisa masuk Islam. Wa ana jarun lahum. Saya ya Rasulullah, saya akan jamin mereka, saya melindungi mereka. Abu Barok menjamin seperti itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senang sekali. Pokok urusan dakwah, urusan khair, Rasulullah tidak pernah nolak. Langsung dikirimkan 70 da'iyan min qurra'is sahabat. 70 dai yang termasuk kurok para penghafal Quran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang tidak main-main, orang-orang yang berjuang bela Islam. Dikirimkan 70. Berangkat 70 ini sampai di daerah yang bernama Bi'r Maunah, Sumur Maunah. Sampai di sana ada salah seorang yang membawa surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Haram bin Milhan. Ini yang bagian bawah surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Surat disampaikan kepada seorang yang bernama Amir bin At-Tufail. ini. Amir bin At-Tufail mal'un. Ini aduwullah, musuh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata suratnya Rasulullah enggak dilihat, benar-benar diremehkan, dihina suratnya Rasulullah itu. Bukan hanya itu, dia nyuruh seseorang untuk membunuh. Untuk membunuh Haram bin Milhan dari belakang. Ditikam dari belakang. Allahu Akbar. Padahal sudah merupakan adab. Adab ya sudah diketahui bahwa utusan itu nggak boleh dibunuh. Utusan terhormat. Utusan terhormat nggak boleh dibunuh. Ini dibunuh. Sudah suratnya nggak dibaca. Ditaruh begitu saja. Dia nyuruh orang. Kamu sikat dari belakang ditikam dari belakang ini Haram bin Milhan Ternyata ketika dia kena tikaman itu bukan menjerit, bukan mengeluh, bukan mengaduh, dia malah mengatakan Allahu Akbar, fuztu warabbil Ka'bah. Allahu Akbar, saya sukses demi Tuhannya Ka'bah. <laughs> Mati dalam keadaan yang sangat mulia, menyampaikan surat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya musuh Allah ini siapa namanya? Amir bin At-Tufail, musuh Allah Subhanahu wa taala, dia manggil dari suku Bani Amir. Ternyata suku Bani Amir tidak mau tidak mau gabung dengan Amir bin at ini. Karena suku Bani Amir ada perjanjian dengan Abu Barok. Abu Barok yang yang ngejak para sahabat tadi, tidak berani. Berada dalam perlindungan. Kemudian dia mengajak suku Bani Sulaim. Amir bin Atufel musuh Allah ngajak suku Bani Sulaim, ayo gabung ayo untuk menghabisi para sahabat ini, para qurra ini. Jumlahnya berapa tadi? 70. Ayo gabung dihabisi orang ini. Ternyata mau dari suku Bani Bani Sulaim ini ada dari Ra'al, Zakwan dan Usayyah. Ini kisahnya masyhur ya, Ra'al, Zakwan dan Usayyah dari tiga bagian dalam suku Bani Sulaim ini keluar. Keluar mengepung para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan subhanallah semua sahabat itu dibunuh semuanya. Bunuh semuanya. Gugur sebagai syuhada. Hanya ada dua yang selamat yaitu Ka'ab bin Zaid dan Amr bin Umayyah al-Adhamri. Ka'ab bin Zaid dan Amr bin Umayyah ad Dua orang ini selamat. Kok bisa selamat? Kenapa? Ka'ab bin Zaid radhiyallahu taala waktu terluka dengan luka yang cukup parah. Dan dia berada di kalangan orang-orang ya sahabat yang sudah gugur sebagai syuhada. Dia luka parah. Kemudian dia pura-pura mati. Sehingga dianggap sebagai orang mati. Dianggap sebagai orang mati, ternyata dia tidak mati. Kemudian Amr bin Umayyah Ad-Dhamri waktu itu sedang keluar bersama salah seorang penggembala yang bernama Al-Mundir Ibnu Uqbah. Keluar dengan penggembala ini ada satu keperluan. Ternyata dari jauh melihat banyak burung-burung. Burung-burung berputar di sekitar lokasi itu. Lokasi dibunuhnya sahabat-sahabat. Akhirnya dua orang ini paham, wah ini ada apa-apa ini. Ini pasti ada pembunuhan besar-besaran ini. Karena kalau burung berputar-putar seperti itu berarti ada pembunuhan besar-besaran. Kemudian Al-Mundir sang penggembala itu datang ke sana ikut dalam peperangan dan ternyata Al-Mundir ini dibunuh. Sementara Amr bin Umayyah Ad-Damri ditawan. Dia ditawan. Sampai akhirnya Amr bin Umayyah sempat dibebaskan, terbebaskan dari tawanan itu, berangkat pulang lagi ke Madinah. Di tengah-tengah jalan ketemu dengan dua orang. Amr bin Umayyah menyangka dua orang ini musuh, akhirnya dua orang itu dibunuh. Ternyata dua orang itu adalah orang yang telah mengadakan perjanjian dengan Rasulullah Orang kafir mengadakan perjanjian nggak boleh dibunuh. Setelah sampai di Madinah, Rasulullah mengatakan kotal ta kotilen u, la u, Kamu bunuh dua orang yang ada perjanjian, aku akan membayarkan diatnya, tebusannya nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kisah yang kedua ini ini juga banyak faedahnya. Ini juga pengkhianatan. 70 kurok yang diminta datang ya Rasulullah kirimkan Ternyata dibunuh semuanya. Yang selamat cuman satu. Pada akhirnya satu ya. Walaupun dia sempat terluka tapi berhasil menyelamatkan diri. Pengkhianatan. Di antara faedah yang kita bisa mengambil dari sini ya sama dengan tadi Rasulullah selalu ingin mengirimkan para dai, para ustadz, para pengajar Quran untuk menyebarkan dakwah Islamiah. Dakwah Islam ini adalah kewajiban kita kewajiban kita bersama dakwah Islam. Ada yang berangkat ke sana. Berangkat butuh apa kalau berangkat itu? Butuh dana. Yang nyumbang dana siapa? Ya, yang punya uang, nyambung. Ada yang mau berangkat, ada yang mau dakwah, ada yang dakwah dengan uang. Bi amwalikum wa anfusikum nyambung. Sekarang kalau ada orang mau dakwah ke Irian Jaya, jalan kaki ya tidak mungkin. Ya, naik pesawat. Pesawat butuh berapa biayanya? Mahal. PP berapa? Jutaan. Untuk biaya hidup di sana dia bagaimana? Keluarga yang ditinggalkan bagaimana? Lah ini butuh orang yang pengusaha, nyumbang uangnya. Anda pengusaha, silahkan, Masya Allah. Tapi uangnya untuk fi sabilillah, terpuji. Rasulullah selalu seperti itu, ngirim da'i-da'i ke sana. Kemudian juga di antara kandungan kisah ini pula, ini keutamanya para kuro. Orang itu kalau hafal Quran itu punya keistimewaan yang luar biasa. Termasuk imam sekalipun, imam ya, imam. Ketika menentukan imam pertama kali, itu yang dipilih adalah ya ummul kauma akrohum li Ketika milih imam pertama kali, yang dipilih adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Tapi kalau sudah terpilih imam masjid rawatib, maka dia afdal jadi imam. Walaupun suatu saat ada datang para hufat, para hafal Quran, maka yang afdal adalah tetap imam rawatib karena sudah sebagai imam rawatib. Seperti itu. Kemudian yang namanya qurra, zaman sahabat yang namanya kurok, para pembaca Quran, itu bukan hanya pandai baca Quran. Tapi kurok itu identik dengan ulama. Mereka orang yang baca Quran dan mereka juga orang yang mengamalkan Quran. Sehingga zaman salafus saleh dulu yang namanya kurro, para penghafal Quran, itu dikenal dengan malam-malamnya. Kalau malam tidurnya kurang, banyak sholatnya untuk baca Qurannya. Kemudian dikenal dengan siang-siangnya, siang-siangnya banyak puasa. Kemudian dikenal dengan kewibawaannya, dikenal dengan jaga mulutnya, dikenal dengan yang lain-lainnya, para kurok, para hufat, hafal-hafal Al-Quran. Kemudian juga di sini kita bisa mengambil faedah bahwa para sahabat yang dicari itu adalah kematian. Ketika dibunuh bukan malah mengeluh, mengadu, malah seneng. Saya sukses. Ya inilah yang saya cari. Yang saya cari adalah mati dalam keadaan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau menang dapat kemuliaan, kejayaan. Kalau mati syahid dapat juga kemuliaan dan kejayaan di akhirat nanti. Setelah kejadian ini, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, Rasulullah sangat bersedih dan kedua-duanya ini terjadi pada satu bulan yaitu bulan Safar tahun 4 Hijriah. Bahkan beritanya ini sampai kepada Rasulullah kedua berita dalam satu malam. Jadi kedua-duanya sampai ke Rasulullah pada satu malam. Betapa sedihnya hati Rasulullah ya Allah, saya benar-benar dikhianati. Sakit hati ya. Sahabat-sahabat saya dibunuh. Ini 10, ini 70, 80 sahabat. Rasulullah sakit hati. Akhirnya Rasulullah doa yang dikenal dengan kunut nazilah. Rasulullah kunut nazilah selama satu bulan. Konata syahron. Rasulullah mendoakan kebaikan-kebaikan untuk para sahabat yang gugur sebagai syuhada dan mendoakan kehancuran kehancuran, kebinasaan kepada para pengkhianat. Satu bulan beliau kunut, kemudian sampai akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mati itu, yang sudah mati gugur sebagai syuhada para sahabat, itu mengatakan, "Ablighu anna qaumana anna laqina rabbana faradhiya anna wa anhu." Allah memberi wahyu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mereka para syuhada mengatakan, sampaikanlah kepada kaum kami bahwa kami telah berjumpa dengan Rob kami. Rob kami ridho kepada kami dan kami ridho kepada mereka." Rasulullah senang. Lalu dihentikan kunutnya. Jadi orang-orang mati itu memberitahukan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu oleh Allah bahwa mereka sudah ketemu Allah. Allah ridho dengan mereka dan mereka ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ini kunut nazilah. Jadi kunut nazilah ini sunnah dalam lima waktu. Subuh, dohor, asar, maghrib, isya, kunut nazilah atau juga ada riwayat dua waktu yaitu subuh dan maghrib. Ada juga riwayat satu waktu subuh saja, tapi nazilah semuanya. Nazilah doa. Ini penting. Tapi para ulama mengatakan kunut nazilah ini itu atas perintah daripada pemerintah. Jadi memerintahkan pemerintah. Misalnya di Indonesia ya, yang mewakili pemerintah siapa dalam agama? Majelis ulama. Jadi majelis ulama mengeluarkan fatwa seluruh negeri supaya mengadakan kunut nazilah. Ya, kalau ada seperti masalah genting, atau ada pacekli yang sangat dahsyat seperti itu kunut nadila. Kenapa kok nunggu perintahnya perintah penguasa? Karena Rasulullah waktu itu adalah Rasulullah adalah pemimpin kunut nadila. Saat karena kalau bukan pemerintah yang nyuruh kunut nazila, nanti dampak buruknya ada. Dampak buruknya nanti masing-masing masjid seenaknya sendiri ini kunut itu, enggak kunut itu, ya. Kemudian saling nuduh nanti. Yang kunut merasa dirinya paling peduli. Yang nggak kunut dituduh sebagai nggak peduli. Ya. Jadi kunut nazilah nunggu perintah dulu dari pemerintah MUI. Nah seandainya nggak ada nggak ada nggak ada anjuran untuk kunut nazilah juga, ya kita masih bisa doa kan. Selain kunut nazilah kita doa terus. Doa ketika witir, doa ketika sujud, doa ketika tasyahud sebelum salam, doa terus mendoakan muslimin muslimat. Jadi tidak menunggu kunut nazilah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah Inilah sedikit tentang tragedi yang menimpa para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Setelah itu ada pengkhianatan lagi yang dikenal dengan Ghazwatu Bani Nadir. Peperangan melawan suku Banin Nadir. Wah, pengkhianatan terus. Jadi kalau kita ngaji sirah ini kita tahu Islam ini terlalu baik Islam ini. Dikhianati baik. Jadi kalau ada nanti perang-perang jangan nyalakan Islam, eh, ada sebabnya. Ada sebabnya. Sebabnya apa kok sampai mereka seperti itu? Jadi kalau ada orang mengatakan Islam agama kekerasan, agama teroris tidak benar, apalagi ada pemimpin agama, pemimpin agama, tokoh agama internasional menuduh Islam adalah agama kekerasan. Menuduh Muhammad menyebarkan kekerasan, menuduh Al-Qur'an ini kitab isinya adalah kekerasan. Tidak benar, berarti tidak ngaji orang ini. Menunjukkan kebodohannya. Tidak. Islam penuh dengan kelembutan. Bahkan kalau Islam berkuasa sekalipun orang kafir itu dilindungi, aman, sejahtera. Pengkhianatan lagi, suku Bani Nadir. Kita mengenal di Madinah itu ada tiga suku Yahudi besar. Yaitu Bani Quraidho, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Tiga suku besar Yahudi. Rasulullah membiarkan mereka hidup di Madinah. Silahkan, kumpul dengan muslimin. Muamalah, saling memberi hadiah, jual beli biasa. Tapi yang namanya Yahudi ya tetap Yahudi, pengkhianat. Ketika itu orang-orang Yahudi memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kumpul bersama-sama mereka di satu tempat. Mereka minta Rasulullah membacakan Al-Qur'an dan Rasulullah menawarkan Islam kepada mereka lalu diadakan dialog dan kalau mereka merasa puas, mereka akan masuk Islam. Rasulullah diundang. Ya Rasulullah, Anda kami undang datang ke tempat kami, ke tempat. Nanti Anda bacakan Quran, Anda ceritakan Islam ya Rasulullah, lalu kami adakan dialog, diskusi. Kalau kami nanti mantap, masuk Islam kami ya Rasulullah. Oleh Rasulullah enggak ditolak. Pokoknya urusan dakwah bismillah, berangkat. Enggak disia-siakan. Ternyata setelah Rasulullah SAW berangkat ke sana, mereka membuat mu'amarah, persekongkolan, konspirasi. Yaitu hendaklah masing-masing dari suku Bani Quraidah membawa khonjar. Khonjar itu pisau ya, ditaruh di balik baju. Udah. Nanti kalau Muhammad datang, kita secara sekonyong-konyong tiba-tiba langsung bunuh dia bareng-bareng. Subhanallah. Dan ternyata berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau nabi dapat wahyu. Kemudian Rasulullah telah mendengar berita ini, enggak ada ampun, harus diusir. Bani Nadir harus diusir. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke tempatnya suku Bani Nadir untuk membayarkan tebusan dua orang yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Domri yang tadi itu. Dua orang yang dalam perlindungan tapi dibunuh tidak sengaja. Rasulullah jamin akan bayarkan diatnya. Dan Rasulullah menepati. Rasulullah datang ke tempat mereka mau bayar. Minta berapa kalian? Sesuai dengan kesepakatan. Mereka bilang, oh ya, ya Abul Qasim, sebentar, anda tunggu dulu di sini, anda duduk sini ya. Kami akan musyawarah dulu. Sudah. Ketika Rasulullah duduk, ternyata mereka berencana mau menjatuhkan batu, batu gilingan dari atas tembok supaya mengenai Rasulullah SAW supaya beliau mati. Rencana busuk lagi, mau dilempar batu dari atas. Akhirnya beliau mendapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Beliau segera pulang ke Madinah memberitahu sahabatnya Bani Nadir nggak layak lagi tinggal di Madinah. Harus mereka diusir meninggalkan Madinah. Sudah berangkat. Berangkat para sahabat. Waktu itu Rasulullah mengutus seorang sahabat namanya Muhammad bin Maslamah untuk datang ke mereka mengproklamirkan kepada mereka ukhruju minal madinah wala tusakinuni biha waqad ajjaltukum ashran faman wujida ba'dahu yudrab 'unukuh ini ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintah supaya kalian Bani Nadir meninggalkan Madinah tidak boleh lagi kalian tinggal bersama-sama Rasulullah di Madinah dan kalian diberi waktu 10 hari untuk siap-siap pergi meninggalkan Madinah diusir ke negeri Syam kalau setelah 10 hari masih ada di sini juga, dipenggal lehernya. Lah ini jangan disalahkan yang menggal leher. Yang jadi masalah sekarang, lah ini kok dipenggal lehernya? Loh, yang dimasalahkan menggal lehernya ini. Yang dimasalahkan yang tadi itu loh. Mereka ketika berkhianat, ketika mereka mau bunuh Rasulullah. Jadi menggal leher karena ada sebabnya. Akhirnya pemimpin orang munafik, mereka sudah siap-siap, Yahudi takut ya, takut mati. Takut mati mereka. Udah diancam gini takut. nggak punya nyali mereka. Mereka kepingin hidup. Bahkan mereka kepingin hidup seribu tahun. Ya, seribu tahun kalau bisa. Ternyata ada pemimpin orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada orang Yahudi mengatakan anit bitu walatuh walatuh wala Kamu di sini saja, jangan mau keluar. Jangan mau kamu disuruh keluar Muhammad. Saya punya 2000 pasukan yang akan bela kamu. Bersama-sama kamu di benteng-bentengmu. Dan mereka siap mati membela kamu. Katanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Subhanallah. Munafik dengan Yahudi campur jadi satu. Dan ini diabadikan oleh Allah di surat al hasyr Jadi perang Ijlak Bani Nadir ini diabadikan oleh Allah di surat al hasyr Allah banyak bicara. Kejadian-kejadian sirah yang ada di Quran itu berarti penting dan banyak faedahnya. Termasuk ini. Termasuk ucapannya Abdullah bin Ubay ada di ayat nomor 11. Lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wala nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum. Ya, jangan mau keluar, jangan taat pada siapapun. Kami siap bela kamu. Sudah akhirnya mereka dimotivasi oleh Abdullah bin Ubay untuk tidak keluar, mereka tidak keluar. Mereka bilang ke Rasulullah, "Inna la nakhruj fasna ma badala." Kami tidak akan keluar. Terserah kamu hei orang Islam mau apa. Sudah. Ini genderang perang ditabuhkan. Nah, perang. Rasulullah bertakbir, "Allahu akbar." Sahabat takbir semuanya, "Allahu akbar." Sudah siap nantang ini. Dikasih hati tidak bisa. Sudah. Berangkat. Waktunya turun jaga Madinah Abdullah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, turun jaga Madinah. Kemudian Rasulullah berangkat yang megang bendera sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala panji-panji dalam peperangan. Berangkat, akhirnya mereka dikepung. Mereka dikepung di benteng-benteng mereka, kemudian kaum muslimin melempari mereka dengan anak panah, dengan batu dan yang lainnya. Kemudian juga Allah memerintahkan kaum Muslim untuk menebang pohon-pohon ditebang, dibakar, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Itu boleh. Allah yang nyuruh langsung di surat Al-Hasyr, tebang, tebang. Karena mereka menjadikan pohon-pohonan sebagai tempat berlindung. Tebang semuanya. Pokoknya habisi Yahudi. Istilahnya gitu. Akhirnya ketakutan luar biasa. Muslimin sudah benar-benar marah setelah dikepung mereka selama enam hari, ada yang mengatakan lima belas hari, barulah mereka menyerah. Menyerah, mau meninggalkan Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul yang janji mau ngirim 2000 pasukan ternyata ternyata bohong besar. Allah mengatakan di ayat 16, "Kama tali syaitan idza qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bariun mingka. Telah lihat kalah, lari dia. Bukan bela malah lari. Subhanallah. Dikhianati. Rasulullah masih berbaik hati juga. Silahkan. Kalian menyerah, silahkan. Silahkan pergi. Kamu akan tinggalkan. Silahkan kalian bawa harta kalian. Semua hartamu kamu bawa. Boleh silahkan. Bawa semuanya. Tidak apa-apa. Yang penting jangan bawa senjata. Gitu aja. Dibawa hartanya semuanya. Yahudi ini hubbud dunia luar biasa. Akhirnya rumah-rumah mereka itu kusen-kusennya dibawa semuanya. Kusennya, cendelanya dibawa semuanya is kawan kabeh wis. Yang penting jangan bawa senjata. Allah mengabadikan hal itu yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Hubbud dunia mereka. Sudah diusir mereka sampai tinggal di negeri Syam dan sebagiannya masih ada tinggal di Khaybar dan nanti insya Allah ada perang Khaybar. Dan harta rampasan mereka, tanah-tanah mereka dikuasai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai fight. Fight ya, fight itu beda dengan ghanimah. Kalau ghanimah itu perang, kalau fight tanpa peperangan seperti ini nyerah. Dan ini diserang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu oleh Rasulullah dibagi-bagikan kepada orang-orang muhajirin saja karena mereka sangat membutuhkan. Tapi ada dua orang Ansar yang diberi bagian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sangat melarat yaitu Abu Dujana dan Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala Ma. Kemudian senjata-senjata orang kafir ditinggalkan oleh Rasulullah dijadikan sebagai persiapan-persiapan untuk jihad fi sabilillah. Dan ternyata didapatkan waktu itu ada 50 baju perang, kemudian juga ada 340 pedang dan beberapa senjata yang lainnya. Wallahu alam. Sebenarnya banyak faedah yang bisa kita ambil karena waktunya habis. Mungkin ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kajian sirah ini menjadikan kita semakin cinta dan mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan Allah kelak mewafatkan kita di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diberi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita diberi minum dari al haut telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari mesik yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit mudah-mudahan Allah memasukkan kita semua ke dalam syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا